Kita akan mulai memasuki bab yang pertama Kitab Tauhid tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya tauhid adalah kewajiban yang terbesar setiap hamba. Penulis rahimahullah taala menyebutkan di dalam bab ini beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita kewajiban terbesar setiap hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah merusak tauhid, memusnahkan tauhid, menghilangkan keimanan dan membatalkan keislaman. Kita masuk dalil yang pertama. Qala rahimahullah wa ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Surat Al-Dhariyat ayat ke-56 Inilah dalil yang pertama Di dalam kitab Tauhid di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita dirinya dan sekaligus menjelaskan kepada kita siapa diri kita. Allah dialah yang menciptakan kita. Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita dan dia yang maha kuat sebagaimana dalam lanjutan ayat dalam lanjutan ayat ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka Tidak pula agar mereka memberi aku makan Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Maka dialah sang pencipta Pemberi kenikmatan Pemberi rezeki Yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh Dialah yang menciptakan kita Maka dari sini kita dapat memetik pelajaran Kewajiban mentauhidkan Allah di dalam rububiyah ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kewajiban mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Karena dia telah mengabarkan, dialah yang menciptakan kita. Dan hanya dia yang mampu menciptakan kita. Dan mencipta itu sendiri adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada. Yang mampu melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak satupun makhluk dapat melakukannya Tidak satupun makhluk dapat melakukannya Adapun makhluk Yang bisa mereka lakukan Hanyalah merubah bentuk Dari satu bentuk ke bentuk yang lain Adapun menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada sama sekali kemudian menjadi ada maka tidak ada satupun yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan mencipta. Bahkan untuk sekedar menciptakan seekor lalat andaikan seluruh makhluk bersatu untuk melakukannya, mereka tidak sanggup melakukannya. Karena yang bisa mencipta hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Sebagaimana hanya dialah yang mengatur alam ini Dan menguasainya Itulah yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah Mengimani perbuatan-perbuatan Allah Mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya Tauhid Rububiyah itu adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa saja perbuatannya? Mencipta, memberi rezeki, mengatur alam ini, menguasainya, memberikan manfaat dan menimpakan mudarat dan lain sebagainya. Maka kita imani semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya, tidak ada yang bersekutu bersamanya tidak ada yang bersaing dengannya Tidak ada yang membantunya Di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Ini yang dimaksud dengan Tauhidur Rububiyah Tapi jemaah sekalian Mentauhidkan Allah di dalam Rububiyah saja Belum cukup Untuk menjadikan seseorang itu Sebagai orang yang beriman Karena ternyata orang-orang musyrik jahiliyah orang-orang musyrik yang paling kafir kepada Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka ternyata mereka juga beriman dengan rububiyah Allah sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an wala in sa'altahum man khalaqahum Allah kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad Siapakah yang menciptakan kami Atau siapakah yang menciptakan mereka Maka sungguh mereka akan menjawab Yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kalau begitu Apa yang membedakan Keimanan kita dengan keimanan kaum musyrikin Kalau sama-sama beriman Allah yang maha menciptakan Sama-sama beriman terhadap rububiyah Allah Maka yang membedakan kita dengan kaum musyrikin adalah orang beriman itu mengamalkan konsekuensi keimanan terhadap rububiyah. Apa konsekuensi ter keimanan terhadap rububiyah jemaah sekalian? Konsekuensinya adalah mengimani uluhiyah. Ya. Mengimani uluhiyah. Dan inilah pelajaran terpenting yang bisa kita petik di dalam ayat yang mulia ini yaitu wajib beribadah hanya kepada Allah yang satu saja mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah karena Allah telah menegaskan wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Beribadah di sini jemaah sekalian bukan sekedar menyembah Allah tetapi sebagaimana kata penulis dalam risalah beliau Thalathatul Usul budun ay liyuwahhidun yang dimaksud dengan budun agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkan aku yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah dan ini beliau petik dari penafsiran para salaf dan para ulama mufassirin berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kullu ma warada fil qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid setiap kata ibadah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maksudnya adalah tauhid yaitu memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah yang satu saja bukan sekedar menyembah Allah ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kewajiban mentauhidkan Allah di dalam peribadahan dan bahwasannya itulah konsekuensi daripada keimanan terhadap rububiyah Allah. Kita beriman Allah yang menciptakan kita. Maka sudah sepatutnya hanya Dia yang kita jadikan sebagai sesembahan kita yang satu saja. Oleh karenanya jemaah sekalian, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zamu indallah?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang lebih besar atau yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau menjadikan baginya tandingan yaitu tandingan di dalam sesembahan padahal dia yang menciptakanmu oleh karena itu jemaah sekalian orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang paling bodoh betapa tidak jemaah sekalian Allah yang menciptakan mereka tapi mereka menyembah selainnya mereka samakan antara Allah dengan selainnya bahkan Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada mereka tetapi mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka persekutukan dengan siapa jemaah sekalian dengan makhluk yang sedikit pun tidak menciptakan mereka tidak sedikit pun menguasai mereka, tidak sedikit pun mengatur mereka, tidak sedikit pun memberi rezeki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada mereka. Dan yang lebih parah lagi, mereka berharap bergantung bahkan berdoa kepada makhluk yang sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka dan Allah tabaraka wa taala dia saja yang maha mampu mendengarkan doa-doa mereka serta memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah terkandung padanya penjelasan tentang maha cukupnya Allah sedangkan hamba adalah makhluk yang lemah makhluk yang selalu butuh yang selalu diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini juga masih terkait dengan keimanan terhadap rububiyah. Allah adalah zat yang maha cukup, maha kaya. Dia yang menciptakan kita, dia pula yang memberikan rizki kepada kita. Dan dia tidak butuh apapun dari kita. Sebaliknya, makhluk adalah yang lemah yang selalu butuh kepada Allah sejak awal sejak awal butuh kepada Allah kalau Allah Allah tidak menciptakan kita maka kita tidak akan menjadi makhluk setelah kita diciptakan terus menerus kita butuh kepada Allah terus menerus kita menikmati anugerah dari Allah kalau Allah Allah tidak memberikan nikmatnya kepada kita maka tentunya kita akan binasa dan jemaah sekalian nikmat terbesar dalam hidup ini adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu pun anugerah dari Allah sebagaimana firman-Nya, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Allah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada kalian, maka sungguh tidak seorang pun di antara kalian yang dapat selamat dari perbuatan dosa dan melakukan amalan ketaatan selama-lamanya. Maka makhluk selalu butuh kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama. Jin dan manusia memiliki kewajiban yang sama. Bangsa jin maupun bangsa manusia sama-sama berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama juga menjelaskan ayat ini terkandung pelajaran yang bisa kita petik bahwa nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk bangsa jin dan manusia. Sebagaimana ulama telah sepakat tidak ada seorang nabi dari kalangan jin. Para nabi hanyalah dari kalangan manusia dan itu berlaku untuk jin dan manusia. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ada surat khusus yang disebut surat Al-Jin yang berbicara tentang para jin ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka masuk Islam. Kemudian diantara mereka berdakwah kepada kaumnya. Ya. Jadi mereka pun termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun jin, tidak pula manusia setelah Rasulullah SAW diutus kecuali harus mengikuti syariat beliau, kecuali harus masuk kepada agama beliau. Ya. Walaupun masih beriman terhadap para nabi sebelumnya, andai ada makhluk dari kalangan manusia dan jin yang beriman kepada para nabi sebelumnya, maka mereka tidak lagi dihukumi sebagai orang yang beriman kalau tidak masuk kepada agama Nabi Muhammad sallallahu Ya, walaupun dia masih menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, kemudian mengikuti syariat Nabi yang diutus sebelumnya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus, mereka tidak dianggap lagi beriman kecuali harus mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, yaitu harus masuk Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya, itu ketetapan Allah. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk kaum jin dan manusia. Iya, dan ayat ini juga menjelaskan dua makhluk yang diberikan beban syariat. Itu hanyalah manusia dan jin. Seperti hewan, tumbuhan dan lain-lainnya itu tidak diberikan beban syariat. Walaupun terdapat riwayat yang sahih kalau hewan itu ada yang berbuat zolim kepada hewan lain, maka akan dikisos pada hari kiamat. Dan ini peringatan bagi manusia. Kedoliman yang kita lakukan kita mungkin bisa lolos dari berbagai macam hukum di dunia. Tapi di akhirat kelak kita nggak akan lolos. Hewan saja diberikan hukum dikisos. Itu di hari kebangkitan. Setelah dikisos, mereka kembali menjadi tanah. Dan itulah di antara makna firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Naba orang kafir itu berkata apa akhir surat An-Naba ada yang ingat apa Hah? Iya, ayatnya gimana? Bunyinya? Buka HP dulu. <laughs> ya laitani kuntu turaba ya laitani kuntu turaba ya di akhir-akhir surat An-Naba dia mengatakan aduhai andai dahulu aku hanya tanah saja kenapa dia mengatakan demikian jemaah sekalian karena dia melihat hewan setelah dikisos sudah yang bersalah azabnya cuma sampai di situ dia nggak lagi masuk neraka nggak ada yang masuk surga nggak ada yang masuk neraka dia kembali menjadi tanah. Setelah melihat itu dia berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Aduhai, andaikan dulu aku hanya tanah. Padahal ketika di dunia dia begitu bangga dengan kemolekan tubuhnya, dengan tubuhnya yang atletis, rupanya yang cantik, rupanya yang tampan menawan. Dia begitu bangga tapi di akhirat kelak dia mengatakan ya laitani kuntu turabah. Aduhai andaikan dulu aku hanya tanah saja. Ya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita dua makhluk yang diberikan beban syariat yaitu manusia dan jin. Ya. Manusia dan jin. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini terdapat padanya penetapan hikmah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya apa? Allah melakukan sesuatu pasti mengandung hikmah. Bukan sesuatu yang sia-sia. Maka dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita hikmah penciptaan. Penciptaan adalah perbuatan Allah. Hikmahnya adalah agar manusia dan jin itu beribadah hanya kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, dari ayat ini dapat kita pahami, inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini, menghamba kepada Allah, memurnikan ibadahannya kepadanya. Dan hakikat penghambaan itu dikatakan para ulama adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan yang tidak menghamba kepada Allah, kehidupan yang tidak menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka tak ubahnya seperti binatang ternak. Seperti binatang ternak. Tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, manusia kalau dia tidak beribadah kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintahnya dan tidak menjauhi larangannya, maka yang tadinya dia mulia bisa berubah menjadi makhluk yang paling yang paling hina sebagaimana kata Allah yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum mereka bersenang-senang di muka bumi dan mereka makan seperti binatang ternak dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Bahkan kata Allah, "Inhum illa kal an'am bal hum sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut. Dan juga firman Allah, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Baik. Dan ibadah jemaah sekalian Ibadah Maknanya Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala Beliau menjelaskan definisi ibadah Yang sangat mencakup maknanya Yang dimaksud dengan ibadah itu kata beliau Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah ini definisi ibadah ibadah itu adalah ismun jami'un satu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'mali. Berupa perkataan maupun perbuatan. adz dhahirah wal batinah. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah definisi ibadah yang mencakup makna ibadah yang mencakup seluruh makna ibadah. Iya. Satu nama yang mencakup setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah Yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Barulah satu amalan itu disebut sebagai ibadah Kalau tidak memenuhi satu dari dua syarat tersebut Pada hakikatnya itu bukan ibadah Malah menjadi perbuatan dosa Iya Ini beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini kita masuk ayat yang berikutnya. Bagus kalau jamaah sekalian juga punya bukunya ya. Insya Allah kita usahakan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Surat An-Nahl ayat ke-36. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hikmah pengutusan para rasul. Hikmah pengutusan para rasul. Untuk apa mereka diutus jemaah sekalian? Untuk mendakwahkan manusia agar mentauhidkan Allah dan melarang dari kesyirikan. Anikbudullaha wajtanibu tagut. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Manusia-manusia pilihan, orang-orang yang paling dicintai Allah, yang Allah utus ke muka bumi untuk mengajak manusia masuk surga dan selamat dari api neraka. Maka dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan melarang kesyirikan. Dari sini dapat kita pahami jemaah sekalian, inilah kewajiban hamba yang terbesar. Mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Sehingga para nabi dan rasul seluruhnya diutus untuk misi ini. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya orang yang berdakwah tetapi tidak memprioritaskan tauhid tidak mementingkan tauhid, bahkan cenderung meremehkan perkara tauhid, maka dakwahnya telah menyimpang dari jalan para nabi dan rasul alaihi Insyaallah taala nanti akan datang dalil yang menjelaskan tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan dakwah para nabi secara umum seluruhnya. Dan inilah di antara keistimewaan dakwah ahlu sunnati wal jamaah dari masa ke masa yang tidak terdapat pada dakwah-dakwah yang lainnya yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lainnya bahkan jamaah sekalian yang terjadi adalah kelompok-kelompok yang lainnya itu selain daripada ahlu sunnah cenderung justru menghalangi dakwah tauhid cenderung memerangi dakwah tauhid Walaupun kadang mereka nggak sadar. Ini hati-hati jamaah sekalian. Kadang ada satu majelis ilmu menyampaikan tauhid, mengajarkan akidah yang benar, mengingatkan dari bahaya kesyirikan, mengingatkan dari bahaya bid'ah. Kadang tidak sadar kita gembosi. Ini hati-hati. Ini bahaya besar. Kata Iman al rahimahullah, Orang-orang yang menggembosi majlis ilmu itu adalah nawabu iblis fil Ar, Wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Iya. Itu yang terjadi. Golongan-golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah itu bukan saja tidak memperhatikan dakwah tauhid, bahkan cenderung meremehkan dan menghalang-halangi orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Jemaah sekalian, bagaimana mereka mau mendakwakan tauhid? Untuk belajar tauhid saja mereka nggak punya semangat. Ya. Semangatnya apa? Sekarang katanya sudah bukan zamannya majelis ilmu, sekarang zamannya jihad. Ya. Zamannya perang. Orang sudah perang-perangan di sana, kita masih buka kitab, belajar kitab. Ini jemaah sekalian, kebodohan terhadap tauhid kebodohan terhadap ilmu dan ketidaktahuan hakikat kemenangan. Gak mungkin selamanya umat Islam ini akan menang di dalam peperangan melawan orang-orang kafir tanpa memahami tauhid. Justru inilah kunci kemenangan. Lihatlah ini dakwah para nabi dan rasul dan pengikut para nabi dan rasul selamanya pasti akan ditolong. Justru kita belajar tauhid agar kita bisa memenangkan pertempuran melawan orang-orang kafir. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Wa a'iddu lahum min Siapkan untuk menghadapi mereka yang kamu sanggupi dari kekuatan. Jamaah sekalian, kekuatan yang paling penting yang perlu kita miliki adalah kekuatan tauhid, kekuatan iman. Karena kenyataannya sepanjang sejarah belum pernah umat Islam memenangkan pertempuran karena senjatanya lebih hebat daripada orang kafir. Karena pasukannya lebih banyak daripada orang kafir. Belum pernah. Bahkan awal jihad di dalam Islam yaitu perang Badar. Orang kafirnya itu tiga kali lipat jumlahnya dan persenjataannya serta perbekalannya dibanding kaum muslimin. Tapi karena kekuatan iman, kelurusan tauhid itulah yang memenangkan mereka. Iya. Jadi memahami tauhid saja mereka tidak pahami dengan baik. Bagaimana mungkin mendakwahkan tauhid? Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kesyirikan sekarang ini kata mereka bukan lagi di kuburan-kuburan. Subhanallah. Kenyataannya sampai hari ini justru masih sangat banyak kesyirikan di kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Kata mereka kesyirikan di masa ini hanya di parlemen saja. Ya. Akhirnya mereka masuk parlemen. Ternyata setelah masuk parlemen, mereka pun bukan mempengaruhi malah terpengaruh. Ya. Dengan kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya. Ya. Ini ucapan yang muncul dari ketidaktahuan, kebodohan terhadap ilmu tauhid. Bagaimana bisa diharapkan mendakwahkan tauhid? Maka inilah diantara keistimewaan dan ciri khusus dakwah ahlu sunnah yaitu mengikuti dakwah para nabi dan rasul alaihi pelajaran berikutnya yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini bahwa agama para nabi itu adalah satu yaitu agama Islam makanya ulama menjelaskan Islam itu ada dua makna makna umum dan makna khusus. Islam dengan makna umum artinya mentauhidkan Allah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka juga kaum muslimin. Karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat yang Allah turunkan. Ini Islam dengan makna yang umum mencakup seluruh para nabi dan rasul. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita menjelaskan kepada kita agama para nabi adalah satu yaitu agama Islam. Apa hakikat agama Islam? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kesyirikan. Jemaah sekalian, kalau kita pahami ayat ini dengan baik dan kita bisa memetik pelajaran ini dan kita paham dengan baik, sesungguhnya ini akan mengokohkan keimanan kita. Ternyata yang mereka sebut ajaran Wahabi, yang mereka sebut ajaran ekstrim, yang mereka katakan ajaran baru, itu adalah ajaran para nabi dan rasul terdahulu. Bukan sesuatu yang baru. Bukan bukan sekedar ajaran nabi dan para sahabat. Bukan pula ajaran empat imam. Bukan pula ajaran tabi'in, tapi ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam mentauhidkan Allah dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Iya. Ini akan mengukuhkan keimanan kita. Kemudian Islam dengan makna yang khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita jelaskan tadi, andai masih tersisa orang yang beriman kepada Allah dari umat terdahulu, dia harus masuk Islam. Tadinya dia ber, dia beriman kalau Nabi diutus dia dia nggak mau masuk Islam maka statusnya berubah menjadi kafir. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan Nabi Musa hidup sekalipun maka beliau tidak memiliki pilihan kecuali harus mengikuti aku. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali di akhir zaman tidak menerapkan syariat beliau melainkan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasanya risalah pengutusan para rasul itu mencakup seluruh umat. Makanya jemaah sekalian, jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Setiap umat Allah utus seorang nabi dan rasul. Minimal seorang nabi dan rasul dan terkadang bisa lebih daripada satu orang seperti Nabi Musa dan Nabi Harun diutus dalam waktu yang bersamaan. Iya. Dan terkadang di satu masa diutus bersamaan, hidup bersama beberapa orang nabi tetapi diutus kepada kaum yang berbeda-beda. Ya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, ya. Diutus kepada kaum yang berbeda dan hidup di masa yang sama. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, jumlah para nabi dan rasul itu lebih daripada 300. Walaupun yang kita ketahui nggak sebanyak itu. Sebab ada para nabi yang kebanyakannya tidak diceritakan kepada kita. Sebagian kecil diceritakan, sebagian besar tidak diceritakan kepada kita. Yang kita kenal ada 25 nabi dan rasul. Selebihnya lebih banyak tidak kita kenal. Tapi jangan kita buat spekulasi. Ya. Jangan-jangan Buddha itu nabi. Ya. Jangan buat spekulasi begitu atau siapa itu Aristoteles ya apalagi sudah jelas-jelas kafir ya filosof Yunani Aristoteles jangan-jangan dia nabi nggak boleh nggak boleh berspekulasi seperti itu apalagi kalau dia sudah jelas-jelas kafir kepada Allah Subhanahu wa taala iya kemudian jemaah sekalian pelajaran penting yang berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini di dalam ayat ini terdapat makna kalimat la ilaha illallah. Dalam firman Allah anibudullah hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Di situ terdapat al ithbat penetapan. Sama dengan kalimat illallah. Penetapan bahwa Allah yang satu saja yang berhak disembah. Kemudian ibu tagut Jauhilah togut Terdapat di situ rukun an-nafyu Penafikan Rukun an-nafyu Penafikan Penafikan apa maksudnya di sini jamaah sekalian? Penafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Penafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. sama persis dengan makna kalimat illallah kecuali Allah Subhanahu wa uh, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini terdapat makna kalimat la ilaha illallah penafikan dan penetapan. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua rukun an-nafyu dan al-itsbat. Orang yang mentauhidkan Allah harus memiliki dua rukun ini. Barang siapa yang tidak mengamalkan salah satu dari dua rukun ini, maka dia bukan termasuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rukun la ilaha illallah adalah al ithbat wa nafiyu. Kemudian jemaah sekalian, Dikatakan dalam ayat ini ibu togut, Jauhilah togut. Apa yang dimaksud dengan togut? Secara makna bahasanya togut itu berasal dari kata at yang artinya adalah melampaui batas. Melampaui batas. Adapun secara istilah Eh, makna togut makna togut telah dinukil macam-macam penafsiran para ulama, penjelasan para ulama salaf. Ada yang mengatakan togut itu setan. Ada yang mengatakan togut itu dukun. Ada yang mengatakan togut itu berhala dan semuanya itu benar. Hanya saja ada satu definisi dan penafsiran yang sangat bagus yang mencakup seluruh makna tersebut yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, yang dimaksud dengan togut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah itu sesembahan yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati? Ini tiga macam taubat yang diperlakukan melampaui batas dengan cara disembah atau diikuti atau ditaati. Kemudian Syekh Nuthaimin rahimahullah memberikan contoh yang disembah itu seperti berhala-berhala, bebatuan dan pepohonan yang disembah. Adapun yang diikuti itu contohnya adalah para dukun dan juga ulama usul. Mereka itu adalah togut. Kemudian yang ditaati itu adalah contohnya para pemimpin yang memerintahkan untuk berbuat maksiat kemudian mereka ditaati maka orang yang menaati mereka telah menjadikan mereka sebagai togut inilah makna togut iya ada makna yang lebih sederhana lagi dikatakan para ulama togut itu adalah kullu ma min dunillah wa huwa radin setiap orang yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut. Ini dinukil dari Imam Malik rahimahullah. Setiap orang yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan tersebut, maka dia disebut togut. Ada orang yang diperlakukan melampaui batas Seperti apa jemaah sekalian? Mereka berdoa kepadanya. Padahal dia manusia biasa. Andai dia masih hidup dan dia ridho dengan perbuatan mereka, maka dia adalah togut. Atau orang meyakini dia tahu perkara gaib. Orang berkerumun di sekitarnya untuk mencari berkah darinya, minta berkah darinya. Ya dan dia ridho dengan perbuatan mereka maka dia adalah togut oleh karena itu jemaah sekalian Nabi Isa alaihi salam bukan togut walaupun beliau disembah kenapa? karena beliau tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya demikian pula para wali yang mereka persekutukan dengan Allah mereka berdoa kepada para wali Para wali itu bukan togut, Karena, karena para wali itu tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi orang yang melakukannya dihukumi sebagai penyembah togut, Karena mereka telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ayat yang berikutnya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." wabil walidaini ihsanan dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu surat al-isra ayat ke-23 inilah dalil yang ketiga di dalam bab ini bab yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan inilah kewajiban yang paling tinggi Jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang dua hak yang terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak orang tua. Maka Allah memerintahkan kita di dalam ayat ini Allah ta'budu illa iya Kamu tidak boleh beribadah Kecuali kepadanya Kecuali kepada Allah semata-mata Inilah hak Allah Inilah hak yang paling tinggi Dan kewajiban yang terbesar Sehingga disebutkan pertama kali Sebelum hak orang tua Pelajaran berikutnya di dalam ayat ini juga terdapat makna kalimat la ilaha illallah. Allah ta'budu. Kalian tidak boleh beribadah. Itu sama dengan kalimat la ilaha. Tidak ada yang patut diibadahi. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Itu sama dengan kalimat illallah. Maka dalam ayat ini terdapat perintah mentauhidkan Allah yaitu dengan cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini disebutkan terlebih dahulu hak Allah baru kemudian hak orang tua. Padahal setiap kita memahami jangankan kita kaum muslimin, orang-orang kafir pun paham. Orang tua itu memiliki hak yang sangat besar Orang tua memiliki hak yang sangat besar Orang-orang kafir pun paham Tapi ternyata jemaah sekalian Mereka tidak mampu memahami Bahwa hak Allah yang lebih tinggi Kaulah bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita Kita pun tidak bisa memahaminya Di dalam ayat ini Allah sebutkan terlebih dahulu hak Allah Baru nomor dua hak orang tua Nanti masih akan datang beberapa ayat yang menjelaskan atau memperurutkan dengan urutan yang sama. Hak Allah terlebih dahulu baru kemudian hak orang tua. Ya. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya hak orang tua namun tetap saja hak orang tua itu di bawah hak Allah. Tidak mungkin sejajar. Apalagi lebih tinggi. Artinya jemaah sekalian, hak Allah harus lebih kita dahulukan dibanding hak orang tua kita. Maksudnya apa? Andai orang tua kita menyuruh kita melakukan satu perbuatan yang haram, tidak boleh kita lakukan. Karena hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua kita dan itu bukan kedurhakaan. Misalkan seorang anak perempuan disuruh orang tuanya buka jilbab atau disuruh oleh suaminya buka jilbab maka tidak boleh ditaati ini hukumnya haram hak Allah lebih tinggi kalau ditaati justru itulah hakikat kedurhakaan kalau orang tua menyuruh kita berbuat maksiat kita nggak taat itu bukan kedurhakaan kalau kita taati justru itu namanya durhaka kenapa karena itu akan mengakibatkan orang tua kita menjadi berdosa Sebab orang yang mengajak untuk melakukan satu perbuatan dosa dia menanggung dosa orang yang diajaknya tanpa mengurangi dosa orang yang diajaknya tersebut. Jadi yang disuruh berbuat dosa juga tetap berdosa. Jangan dia kemudian mengatakan kamu yang tanggung dosa saya ya, Gak seperti itu. Sama-sama berdosa. Iya. Sama-sama berdosa. Jadi kalau kita taat kepada orang tua kita mem ketika memerintahkan untuk berbuat dosa, maka itulah sebenarnya kedurhakaan karena mengakibatkan mereka terjerumus di dalam perbuatan dosa. Iya. Bahkan jemaah sekalian, andai orang tua kita memaksa sekalipun, memaksa sekalipun, ya, dengan berbagai macam bentuk paksaan, nggak boleh kita taati. Apalagi memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan. Untuk melakukan perbuatan kesyirikan. ya. Ada seorang sahabat orang tuanya mengancamnya untuk bunuh diri kalau dia nggak kembali murtad. Orang tua mengancamnya untuk bunuh diri dengan cara apa? Mogok makan. Ya. Makanya demo-demo mogok makan itu cara-cara jahiliyah dan demonstrasi itu sendiri bukan ajaran Islam. Apalagi sampai mogok makan, itu cara-cara jahiliyah. Ibunya yang sangat dia cintai marah ketika dia masuk Islam dan mengancamnya, saya nggak mau makan sampai saya mati. Sampai orang-orang mengatakan kamu membunuh ibumu. Karena dia yang menjadi sebab. Maka sahabat ini mengatakan wahai ibuku, Andaikan aku punya lebih dari satu nyawa Andaikan engkau punya lebih dari satu nyawa Kemudian satu persatu keluar di hadapanku Aku tidak akan kembali murtad Ini namanya iman Dan Nabi SAW berpesan La tushrik billah Wa inkutta'ta wahurriktah Jangan kamu menyekutukan Allah Meskipun kamu dengan dibunuh dengan cara dipenggal-penggal Atau dibakar Ya yeah. Dan Allah juga telah berpesan di dalam Al-Quran Wa in jahadaka Ala an tushrika bima laysa bi ilmun falatuti'huma Apabila kedua orang tuamu memaksamu Agar kamu menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya Jangan kamu taati keduanya Jangan kamu taati Ya Itu bukan ketaatan yang baik Itu bukan kebaktian melainkan kedurhakaan kalau kita taati. Tetapi jemaah sekalian, meskipun demikian, tetap saja kita harus mempergauli orang tua kita dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti mereka salah, kemudian kita boleh memarahi atau membentak mereka, bukan. Atau berkata-kata kasar, tidak. Perhatikan lanjutan ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa dan pergaulilah kedua orang tuamu yang telah memaksamu untuk kafir tersebut dengan cara yang baik di dunia ini. Ya, subhanallah, orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan kekufuran, tetap Allah perintahkan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Apalagi kalau orang tua kita muslim. Bapak kita muslim, ayah, ibu kita muslimah. Walaupun mungkin masih ada perbuatan-perbuatan bid'ah atau penyelesaian terhadap sunnah yang mereka lakukan, maka tentu mereka masih lebih baik daripada orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang kafir sekalipun apabila itu orang tua kita, kata Allah, pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan subhanallah disebutkan hak orang tua setelah hak Allah menunjukkan tingginya kedudukan orang tua walaupun tetap saja kedudukan orang tua di bawah Allah dan juga di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan hak Rasulullah di sini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena hak Rasulullah itu sudah tercakup di dalam hak Allah. Sebab siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah. Namun kita harus paham, walaupun tidak tertulis di ayat ini, setelah hak Allah adalah hak Rasulullah, tapi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya sendiri, anaknya sendiri dan dari seluruh manusia. Hanya saja tidak disebutkan dalam ayat ini karena dia sudah tercakup pada hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula dari segi kecintaan. Maka kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul dibanding kepada siapapun termasuk orang tua kita, anak kita sendiri, keluarga kita, istri atau suami kita, maka Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik terkait dengan bakti kepada kedua orang tua. Perhatikanlah ayat ini. Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan dan hendaklah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kata ihsan di dalam ayat ini datang dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk sesuatu yang masih umum. Sesuatu yang masih umum. Apa tanda nakirah di sini? Adanya ada yang tahu? Apa tanda nakirah dalam kata ihsanan? Ada yang tahu Pak? Ini pelajaran bahasa Arab dasar ya. Sudah pernah belajar bahasa Arab kan? Apa tanda nakirah di sini? Wabil walida ini ihsanan Gak ada yang tahu? Tandanya adalah Tanwin Ihsanan Pakai tanwin Itu disebut kata nakirah kalau dia pakai alif lam disebut ma'rifah. Makanya kalau ada alif lam pasti tanwin nggak ada. Kalau ada tanwin alif lamnya nggak ada. Iya. Itu ada perbedaan. Ada perbedaan makna. Kalau dia sudah pakai alif lam maknanya adalah sesuatu yang sudah kita kenal, yang sudah kita pahami. Saya berikan contoh dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya as-shalah. Pakai alif lam atau tidak? Pakai. Sesungguhnya as-shalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. As-salah di sini pakai alif lam. Artinya apa? Sesuatu yang sudah kita kenali. Apa yang sudah kita kenali di sini? Solat yang sudah di, dimaksudkan di sini, bukan solat yang lain, tapi solat yang sudah dimaksudkan. Solat seperti apa jemaah sekalian? Solat seperti yang Allah sudah tentukan. Harus ikhlas, harus mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus khusyuk dalam pelaksanaannya. Inilah solat yang akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya nggak usah kita heran ada orang rajin sholat, tapi rajin maksiat juga. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan bukan seperti sholat yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ya, ini contoh. Bagaimana kita pahami bahasa mempengaruhi pemahaman kita. Ya. Nah, kalau ayat ini sebaliknya, dia dengan kalimat ihsanan, kata yang sifatnya umum, tidak memberikan pengecualian sehingga makna ihsan berbuat baik kepada orang tua di sini mencakup segala macam bentuk kebaikan. Artinya apa? Kita nggak perlu tanya lagi. Bagaimana yang dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orang tua? Ayat ini tidak memberikan pengkhususan, artinya segala macam perbuatan baik kepada orang tua lakukan. Semua hal yang bisa menyenangkan orang tua kita kerjakan. Semua hal yang bisa membuat orang tua kita ridho dan cinta kepada kita, lakukan. Itu maknanya. Semuanya, nggak ada pengecualian. Juga bermakna semua yang diinginkan orang tua kita, lakukan. Semua yang disuruh orang tua kita, kerjakan. Selama itu bukan dosa. Selama itu bukan dosa. Walaupun bertentangan dengan keinginan kita. Kita maunya A, orang tua pinginnya B. Kerjakan apa yang diinginkan orang tua Itu namanya berbuat baik Selama itu bukan Termasuk perbuatan dosa Ya Apa saja yang kita mampu Apa saja yang kita mampu kerjakan Jadi Ini pelajaran penting yang bisa kita petik Sebagaimana ayat ini juga bermakna Pengharaman Berbuat durhaka pada kedua orang tua ya yeah. Pengharaman durhaka pada kedua orang tua. Baik. jemaah sekalian, kita masuk ayat yang berikutnya. Ini adalah ayat yang keempat. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa'budullaha Wala tushriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah serta janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepadanya. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini adalah mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan syirik. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dalam ayat ini kita dapat memetik satu pelajaran yang sangat besar yaitu menjauhi syirik adalah syarat diterimanya ibadah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Menjauhi kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah. Sebab Allah menyebutkan bersamaan perintah beribadah kepadanya dan larangan melakukan syirik. Artinya orang yang beribadah kepada Allah kalau dia melakukan kesyirikan pada hakikatnya dia belum beribadah. Sebab ibadah yang Allah maksudkan adalah yang bersih dari kesyirikan. Makanya jemaah sekalian, para ulama menulis dalam kitab-kitab fikih syarat-syarat sahnya ibadah selalu pertama sekali adalah Islam. Islam itu artinya apa? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya. Itu syarat yang pertama. Yang selalu dijelaskan para ulama dalam syarat-syarat ibadah. Syarat solat, syarat puasa, syarat haji. Selalu syarat yang pertama adalah Islam. Maksudnya Islam di sini adalah tidak menyekutukan Allah. Percuma saja dia mengaku muslim tapi menyekutukan Allah, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sebagaimana firman-Nya ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya itu jemaah sekalian seluruh amal ibadah yang dilakukan seseorang kalau kemudian dia melakukan kesyirikan maka semuanya terhapus Sebagaimana firman Allah, "La in asyrakta la 'amaluka." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Ya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita ibadah tidak akan diterima oleh Allah apabila tercampur dengan kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya adalah pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan jemaah sekalian. Kata Allah, jangan kamu menyekutukannya dengan syai'an. Syai'an ini kalimat ma'rifah atau nakirah. Ada yang masih ingat tadi barusan Hah? Marifah atau nakirah? Nakirah. Tandanya apa? Hah? Tanwin. Ahsantum barakallahu fikum. Tandanya adalah tanwin. Iya. Jadi sama. Masih bersifat umum. Ditambah lagi dia tertera di dalam konteks an-nahyu, pelarangan. Maka ketercakupannya terhadap keumuman itu lebih luas. Ini dari sisi bahasa. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kesyirikan itu yang Allah larang mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Tidak ada pengecualian. Ini sekaligus bantahan kepada sebagian orang ketika kita melarang mereka, kamu jangan berdoa kepada para wali. Apa yang kamu lakukan itu syirik. Apa jawabnya jemaah sekalian? Sebagian mereka mengatakan, masa kamu samakan wali dengan berhala? Itu kata mereka. Kalau ke berhala iya, nggak boleh kita berdoa kepada berhala itu syirik. Tapi ini kan wali. Masa kamu samakan wali dengan berhala? Maka ayat ini adalah bantahan kepada mereka. Allah mengatakan, jangan kamu menyekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun umum sifatnya, nggak ada pengecualian. Sehingga mencakup siapa saja Allah dipersekutukan dengannya, maka Allah melarang di dalam ayat ini. Ya, termasuk dalam cakupan larangan di dalam ayat ini. Tidak ada bedanya. Apakah mempersekutukan Allah dengan berhala atau dengan wali? Atau mempersekutukan Allah dengan setan atau dengan malaikat? mempersekutukan Allah dengan batu-batuan pepohonan ataupun dengan para nabi sama dosanya sama ya dan itu bukan bermakna menyamakan antara malaikat dan setan atau wali dengan berhala bukan cuman yang sama adalah perbuatan syirik mereka Allah tidak memberikan pengecualian ya dari mana mereka dapatkan kalau wali boleh kita beribadah kepadanya kemudian kalau berhala enggak boleh sama Allah semuanya melarang. Makanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus ke muka bumi untuk mengajak manusia menyembah Allah bukan menyembah diri mereka. Jemaah sekalian, ini satu makna keumuman yang bisa kita petik dari ayat ini. Ada makna yang kedua yang bisa kita petik. Keumuman ayat ini juga mencakup segala macam bentuk ibadah. Segala macam bentuk ibadah itu tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Sama saja. Apakah itu solat, puasa, zakat, haji, maupun doa, menyembelih, termasuk ibadah-ibadah hati, mengharap, takut, cinta, dan tawakal. Semuanya. Tidak boleh sedikit pun kita persembahkan kepada selain Allah. Karena ada orang juga yang menyangka, kalau solat memang saya rukuk dan sujud kepada Allah. Tapi kan ini hanya berdoa, boleh kepada wali. Ini hanya menyembeli, boleh saya persembahkan kepada selain Allah. Maka ayat ini membantah mereka. Syai'an apapun Allah tidak ridho dipersekutukan dengan apapun dan dengan ibadah apapun semuanya. Ini makna keumuman yang kedua. Kemudian makna keumuman yang ketiga ya. Makna keumuman yang ketiga, mudah-mudahan saya nggak lupa saya akan sebut empat ya. Kemudian saya ingin satu atau dua orang mengulang kembali. Ya. Insya Allah ada hadiahnya. Ya. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, kesyrik, eh, makna keumuman di sini mencakup besar maupun kecil, sama saja. Allah tidak ridho dipersekutukan dengan syirik besar maupun syirik kecil. Sebab ayatnya bersifat umum. Jadi bukan besar saja dilarang, yang kecil juga dilarang. Nanti insya Allah akan datang bab-bab yang menjelaskan tentang bahayanya syirik kecil. Ya, nah, masya Allah di kitab ini rinci, dijelaskan secara detail syirik besar dan syirik kecil. Dalam 67 bab yang mendominasi adalah rincian penjelasan syirik besar dan syirik kecil. Ya. Kemudian makna keumuman yang keempat mencakup sedikit maupun banyak Gak peduli mau banyak mau sedikit kalau itu syirik maka sama saja itu terlarang bahkan dua-duanya bisa saja men, apa namanya menjadikan seseorang itu kafir Gak ada bedanya dia syiriknya sedikit yang ini banyak ya contohnya orang ini dia punya syirik satu saja apa itu dia berdoa kepada selain Allah atau dia menyembelih untuk selain Allah. Dia nggak ada bedanya dengan orang yang melakukan berbagai macam kesyirikan. Dia berdoa kepada selain Allah, dia tawakal kepada selain Allah, dia pakai jimat, dia datang kepada dukun, dia mengatakan Allah punya anak. Dia merayakan Natal untuk memperingati hari kelahiran Tuhannya. Ini nggak ada bedanya dengan satu orang yang berdoa kepada selain Allah. Sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Iya. Sama-sama terlarang. Ini empat makna keumuman. Baik. Ada yang bisa ulangi lagi? Empat makna keumuman yang terkandung dalam ayat ini. Ada yang bisa ulangi? Ada hadiahnya nih. Yang bisa angkat tangan dulu. Tafadhalah. Baik, ta barakallahu fiik. Itu yang pertama. Yang kedua Ahsant, barakallahu fiik. Masih ada dua lagi. Siapa yang mau tambahkan? Silakan, Pak. Baik. Sedikit maupun yang banyak. Baik. Ahsan teman barakallahu fikum. Ya. Tafadhol, ini ada hadiah. Ambil aja di sini. Tafadhol, Pak. Pilih saja. Tafadhol. Oh iya. Baik. Itu empat makna keumuman dalam permasalahan syirik yang terkandung di dalam kalimat ini atau ayat ini wala tushriku bihi syai'an dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk ayat yang berikutnya Ayat yang berikutnya adalah rangkaian tiga ayat yaitu surat Al-An'am 151, 152 dan 153. Di dalam tiga ayat ini terkandung 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. yang insyaallah taala nanti akan kita petik pelajaran-pelajarannya. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu tiga ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan." Katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepadamu apa yang dibaca, yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahami. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia mencapai usia dewasa. Yaitu kalian serahkan hartanya kepadanya wa auful kaila wal mizana bil qist dan hendaklah kalian memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan la nukallifu nafsan illa wus'aha kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba dan apabila kalian berucap maka berucaplah dengan adil meskipun merugikan kerabat terdekat wa bi ahdillahi aufu dan dengan perjanjian Allah tunaikanlah zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian dapat mengingatnya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus kata Allah maka ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan tersebut yang demikian itu diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jemaah sekalian, inilah tiga ayat yang tertera di dalam surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Baik. Di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama Perbuatan syirik adalah dosa yang terbesar Sedangkan tauhid adalah kewajiban yang paling agung Dari mana kita memetik pelajaran ini? Karena dari sepuluh wasiat Ayat ini berisi sepuluh wasiat Maka Allah letakkan wasiat yang pertama adalah Larangan menyekutukan Allah Apabila itu larangan menyekutukan Allah maka terkandung padanya perintah mentauhidkan Allah. Dari sini dapat kita pahami kesyirikan adalah dosa terbesar sedangkan tauhid adalah kewajiban yang teragung. Karena dari sepuluh perintah Allah dalam ayat ini diperintahkan kita pertama kali untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya. Yeah. Dan ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, Allah tushriku bihi syai'an. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Dan kita nggak akan menemukan di dalam satu ayat atau satu hadis ada pengecualian atau pengkhususan. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali dengan para wali atau kecuali dengan para nabi atau kecuali dengan malaikat. Itu tidak ada. Tidak ada ayat seperti itu. Maka mencakup umum siapapun Dengan siapapun Allah dipersekutukan Allah tidak ridho Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik Pelajaran yang kedua Ayat ini juga menjelaskan kepada kita Agungnya hak kedua orang tua Lagi-lagi ayat ini sama dengan ayat sebelumnya Setelah menyebutkan hak Allah Disusul dengan hak kedua orang tua Meskipun demikian, kita juga dapat memahami dari ayat ini hak orang tua posisinya di bawah hak Allah posisinya di bawah hak Allah. Iya. Hak kedua orang tua posisinya di bawah hak Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Tapi di sini sama dengan ayat sebelumnya, setelah hak Allah langsung hak orang tua. Tidak disebutkan hak Rasul. Tadi sudah kita jelaskan Mungkin ibu-ibu ada yang bisa jawab? Ya. Kenapa tidak disebutkan hak Rasul di sini? Banyak sekali yang menjawab nih. Hadiahnya cuma satu. Satu orang aja. Karena Karena hak Rasul sudah termasuk di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hadiahnya Pak, tolong diberikan. Baik. Itu faidah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian pelajaran berikutnya haramnya membunuh jiwa haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Jemaah sekalian, Jiwa yang Allah haramkan itu ada empat Jiwa yang Allah haramkan itu ada empat Yang pertama jiwanya seorang mukmin. Dan inilah jiwa yang paling besar keharamannya untuk dihilangkan nyawanya. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat keras sekali Kata Allah وَمَيَّقَتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا fajazauhu جهنم خالدا فيها wa الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam dia kekal dalam waktu yang sangat lama bukan selama-lamanya tapi waktu yang sangat lama ya karena membunuh tidak termasuk kekufuran Beda dengan kekufuran, mengekalkan pelakunya di neraka selama-lamanya. Kemudian Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya serta menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Nah, subhanallah, luar biasa. Kemurkaan Allah terhadap orang yang menghilangkan nyawa seorang mukmin. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh satu orang muslim. Hati-hati. Iya. Kemudian ini yang pertama, yang kedua jiwanya orang kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang diberikan perlindungan oleh satu orang muslim. Maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Kemudian yang ketiga, jiwanya orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang memiliki ikatan perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin. Maka tidak boleh kaum muslimin mengkhianati perjanjian. Kemudian yang keempat, yang lebih tinggi orang kafir yang statusnya lebih tinggi daripada dua sebelumnya yaitu kafir zimmi orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan dia tunduk dengan pemerintah kaum muslimin dia tidak memberontak. Jadi dari empat jiwa yang Allah haramkan tiganya adalah orang kafir. Iya. Walaupun membunuh orang kafir tiga ini tidak sebesar membunuh seorang muslim dosanya, tapi tetap saja dosa besar. Dalam hadis Bukhari, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin maka dia tidak akan mencium bau surga padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan iya yeah. Jadi dosa besar membunuh orang kafir yang tidak patut dibunuh. Walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim. Iya. Tapi dosanya sangat besar. Makanya jemaah sekalian dari sini dapat kita pahami apa yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang melakukan pengoboman secara serampangan menyerang orang-orang kafir tanpa pandang bulu itu bukanlah jihad yang sesuai syariat. Bukan jihad. Ini diantara kesalahan besar mereka membunuh orang kafir tanpa pandang bulu. Ya. Yang boleh dibunuh itu hanya orang kafir harbi. Siapa orang kafir harbi itu jemaah sekalian? Orang kafir yang kaum muslimin berjihad melawan mereka. Dan jihad itu sendiri ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang paling penting adalah jihad itu harus bersama penguasa, harus bersama pemerintah. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Imam itu pemimpin pemerintah itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya. Para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah kewajiban berjihad bersama pemerintah. Makanya yang mereka lakukan itu bukan jihad. Itu bukan jihad di jalan Allah melainkan di jalan syaitan. Melakukan aksi-aksi terorisme tidak patut disebut sebagai jihad. Itu sudah pas disebut teror. Ya. Paling tidak ini dua pelanggarannya, membunuh orang kafir secara serampangan jihad tidak sesuai syarat syariat Islam. Terlebih lagi kalau mereka membunuh orang muslim. Dan inilah yang terjadi. Aparat-aparat yang muslim mereka bunuh, subhanallah. Dan yang lebih parah lagi jemaah sekalian, orang muslim ini sudah mereka kafirkan. Jadi bertumpuk-tumpuk penyimpangannya dan kesesatannya. Dan jihad itu ibadah. Yang namanya ibadah harus ittiba, bukan sekedar modal semangat, niat yang baik, bukan sekedar itu. Mungkin niatnya bagus, meskipun kita nggak tahu niat mereka. Apakah niatnya cuma cari perhatian, atau niatnya supaya disebut jagoan? Kalaupun niatnya sudah benar, tapi caranya salah, tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan jihad. Itu bukan jihad yang sesuai syariat. Itu bukan jihad di jalan Allah. Itu jihad di jalan syaitan. Ya. Yeah. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran jihad yang mereka lakukan, yang mereka klaim sebagai jihad yang lebih patut disebut sebagai aksi teror. Iya. Kemudian dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh diharamkan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Apa maksud Alasan yang benar di sini jemaah sekalian di antaranya yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalathin tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah kecuali dengan satu dari tiga alasan dengan satu dari tiga alasan. zani orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Ini hukumannya hukuman mati. Halal darahnya. An-nafsu bin nafsi membunuh maka dibalas bunuh, dikisas, yaitu membunuh seorang muslim, balasannya adalah dibunuh. Kemudian wattariku lidinihil mufariku lil jamaah yang murtad dari agama Islam. Ya. Yeah. Tapi siapa yang boleh membunuh mereka jemaah sekalian? Hanya pemerintah. Bukan tugas kita menerapkan hukum kepada mereka untuk dibunuh. Iya, itu tugas pemerintah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini Jemaah sekalian, Mungkin ini pelajaran terakhir yang bisa kita petik Karena waktu kita terbatas ternyata materi satu bab ini cukup panjang Setelah ini bisa kita lanjut dengan tanya jawab Di dalam ayat ini terkandung larangan keras memakan harta anak yatim Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik iya maksud ayat ini adalah jangan sekali-kali kita menggunakan harta anak yatim Jangan sekali-kali kita gunakan harta anak yatim tersebut Kecuali dengan cara yang paling baik Apa maksudnya cara yang paling baik? Kita simpan Kita simpan di tempat yang aman Atau bisa juga bermakna Sebagaimana dijelaskan para ulama mufassirin Kita kelola Dan kita yakin Ini bisnis menguntungkan Jangan baru kita mau coba-coba akhirnya rugi harta orang. Ya. Ini yang harus kita lakukan apabila kita dititipi harta anak yatim. Hatta yabluga asyuddah sampai dia dewasa. Maksudnya apa? Kalau kebetulan kita dititipi harta anak yatim dan dia masih kecil, nggak boleh kita serahkan harta itu kepadanya. Ya. Nanti uang satu miliar dibelikan permen semuanya. Ya. Karena dia belum bisa mengelolanya. Dia belum tahu cara mengelolanya. Nanti dia sudah dewasa, dia sudah mampu mengelola hartanya baru diserahkan. Serahkan semuanya. Serahkan semuanya haknya, termasuk kalau sudah dikelola hasilnya juga diserahkan semuanya kepadanya. Iya. Jadi tidak boleh kita gunakan kecuali dengan cara yang paling baik. Ya. Walaupun ada dalil-dalil yang menunjukkan kalau pengasuh anak yatim itu betul-betul miskin, dia boleh memakan sedikit sesuai dengan kerjaannya mengurus anak yatim tersebut. Jangan berlebihan. Dan sebagian ulama mengatakan hendaklah itu sifatnya dia pinjam. Kalau dia sudah berkelapangan, dia ganti. Ya. Dan harta anak yatim itu bisa jadi anak yatim yang memiliki harta warisan, ya misalkan ada ponakan kita yang ayahnya meninggal dunia, dia sudah nggak punya siapa-siapa dititipkan kepada kita sekaligus harta warisannya. Itu contoh harta anak yatim. Ataupun sedekah orang dititipkan kepada kita. Hati-hati kita di dalam mengelolanya. Iya. Yeah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, pada hakikatnya yang mereka makan di dalam perut mereka adalah api. Dan kelak mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala. Jemaah sekalian, masih tersisa beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini dan juga masih tersisa satu dalil yang terakhir yaitu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya juga banyak pelajaran yang sangat berharga sehingga masih cukup panjang penjelasan bab yang pertama ini Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan yang akan datang kita berusaha semuanya sudah punya buku panduannya ya yeah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Barakallahu fiqh ya. Ini bagus dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gak perlu Barakallahu Karena sudah tercangkup Wabarakatuh ya. Dan keberkahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pernah diskusi dengan jamaah Saya pernah menasihati mereka bahwa khuruj tidak diajarkan Nabi maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in maupun dalilnya. Lalu mereka pun melemparkan pertanyaan kepada saya dalil tentang pembagian tauhid. Nabi pun tidak mengajarkan bagaimana saya menghadapi syubhat mereka. Jemaah sekalian, khuruj keluar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk ibadah yang sangat agung sebagaimana akan datang insyaallah pada bab yang ke-6 tentang dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk khuruj di sana untuk keluar khuruj itu artinya keluar kalau maksudnya keluar pergi berdakwah maka itu bagus seperti yang dilakukan Mu'ad diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dalam melakukannya harus sesuai petunjuk beliau ini insya Allah lebih detail akan kita bahas pada bab yang keenam, keenam atau kelima tentang kewajiban berdakwah. Ya, tapi tidak apa-apa saya jawab secara ringkas. Berdakwah itu keluar pergi berdakwah harus sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara petunjuk beliau yang sangat mendasar dalam berdakwah, orang yang berdakwah itu harus punya kesiapan ilmu. Harus punya kesiapan ilmu. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad seorang diri ke negeri Yaman. Walaupun dalam riwayat yang lain ada juga diutus ke negeri Yaman Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al Ashari. Tapi mereka di tempat yang berbeda karena Yaman kan negeri luas. Satu negeri itu Nabi mengutus tiga orang di tempat yang berbeda. Tapi jemaah sekalian, siapa yang beliau pilih ini? Ali bin Abi Thalib, Muad bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, ini sahabat-sahabat senior, artinya sahabat-sahabat yang paling berilmu, itu dipilih. Bukan orang yang baru kemarin taubat. Ya. Tiba-tiba ya. sudah jadi da'i. Orang yang belum belajar, belum mendalami ilmu, tiba-tiba sudah tampil ceramah. Orang yang tidak bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Sudah berani untuk berdakwah. Orang yang nggak tahu ini hadis Sahih, hadis dhaif, hadis palsu, semuanya dia bacakan. Ya. Yang terjadi apa? Dia bukan berdakwah malah menyesatkan. Ya. Jadi dakwah itu harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian menentukan hari-hari menentukan hari-hari untuk keluar pergi berdakwah ini hanyalah sebuah metode dan bukan satu ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang mereka pikir itu sudah ketetapan syariat. Harus kelu, harus pergi berdakwah misalnya tiga hari, empat puluh hari dan seterusnya. Itu hanya sebuah metode dan bukan ketetapan syariat dan boleh dirubah-rubah. Iya. Yeah. Kalau ada yang meyakini itu nggak bisa dirubah-rubah di otak-atik, maka hal itu menjadi sesuatu yang menyimpang. Iya. Yeah. Dan juga saya nasihatkan kepada orang yang mau menasihati mereka itu harus punya bekal ilmu yang kuat. Iya. Yeah. Harus punya bekal ilmu yang kuat. Kalau kemudian dia melemparkan syubhat kita nggak bisa jawab, ya, maka ini menunjukkan bekal ilmu kita untuk mendakwahinya masih kurang. Jadi kita perlu lebih dalam menuntut ilmu lagi untuk mendakwahi orang seperti ini. Ya. Dan banyak cara mendakwahinya. Gak harus kita berdialog langsung dengannya, apalagi dia banyak syubhat. Ini sepatutnya dihindari. Kita masih kurang bekal ilmu berdialog dengan orang sesat dan dia banyak syubhat. Akhirnya kita termakan syubhatnya. Iya. Ini bahaya besar. Hati-hati. Lebih baik kita kasih buku saja, suruh dia baca. Atau kita ajak dia hadir ke majelis ilmu. Atau kita berikan rekaman kajian. Jangan berdialog dengannya, hati-hati. Ini harus waspada. Iya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim." Siapa yang mendengarkan satu bid'ah Siapa yang mendengarkan Satu bentuk bid'ah Jangan dia sampaikan kepada teman duduknya Karena jangan sampai dia memasukkan bid'ah itu di hati mereka Walaupun dia nggak sengaja Dia cuma mau menceritakan Jangan diceritakan Itu namanya syubhat Syubhat itu kalau masuk di hati bahaya sekali Kalau hatinya apalagi nggak punya benteng Yang sudah punya benteng pun kadang bisa goyah apalagi bentengnya lemah. Imam az zahbi rahimahullah mengomentari ucapan ini, kata beliau, "Aktsaru a'immatis salaf ala hadha tahdir tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubah khattafah." Kebanyakan ulama salaf kata beliau memberi peringatan seperti ini. Hati-hati mendengar orang menyampaikan ajaran-ajaran atau syubhat-syubhatnya yang bertentangan Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena ulama salaf dahulu memandang hati kita lemah. Hati kita lemah. Sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Iya. Jadi ini juga pelajaran terhadap orang yang e, bertanya ini untuk lebih berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan bekal ilmu. Iya. Kemudian pembagian tauhid menjadi tiga Pembagian tauhid menjadi tiga. Ini berdasarkan ijma ulama, kesepakatan ulama. Ini yang pertama. Dan ijma ulama itu dalil. Ijma ulama itu adalah dalil. Ya, Al-Qur'an, sunnah, ijma. Ya, itu tiga dalil yang disepakati. Nanti dalil yang berikutnya seperti kias, ucapan sahabat itu dikhilafkan para ulama. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat Tauhid itu terbagi tiga Dan kesepakatan para ulama nggak mungkin salah Pasti benar Yang menyelesihi kesepakatan itu pasti salah Kenapa jamaah sekalian? Karena Rasulullah SAW bersabda Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan maka siapa yang menyelisihi per, apa namanya ijma dia pasti salah ini jawaban yang pertama kemudian jawaban yang kedua tauhid terbagi tiga itu adalah kesimpulan dari istiqra'un nusus istiqra'un nusus apa itu istiqra'un nusus penelitian secara menyeluruh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW yang berbicara tentang tauhid yang berbicara tentang tauhid silahkan datangkan setiap ayat yang berbicara tentang tauhid dan hadis yang berbicara tentang tauhid pasti mengandung satu dari tiga macam tauhid ini. Ya. Silakan coba buktikan. Maka bagaimana mungkin dikatakan bid'ah? Ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dan bisa jadi kadang satu ayat mengumpulkan tiga macam tauhid. Seperti firman Allah dalam surat Maryam, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa'budhu fastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini tauhid asma wa sifat. Bagaimana bisa dikatakan bid'ah? Iya. Jadi orang yang mengatakan demikian karena dia belum paham tauhid. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin al Abad punya buku bagus, buku khusus tentang tema ini yang beliau beri judul Al-Qaulus Sadid ala man angkarat taqsimat tauhid. Ya, bantahan terhadap orang yang mengingkari uh, apa namanya? pembagian tauhid dan cukup banyak saya nukil di dalam buku yang saya tulis tadi mungkin bisa dibaca atau difotokopi ya lebih detail penjelasannya di situ baik Dekat rumah ada pembangunan masjid dan ada dana untuk yatim. Tapi karena kekurangan biaya, maka dana itu dipakai untuk pembangunan masjid. Bagaimana dengan hal itu? Boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan itu hak anak yatim harus diberikan harus diberikan kepadanya ini termasuk perbuatan dosa dan termasuk menggunakan harta anak yatim dengan cara yang batil jangankan harta anak yatim telah dinukil apa namanya fatwa banyak sekali ulama sampai ada yang mengatakan ijma harta zakat itu tidak boleh untuk pembangunan masjid ya harta zakat itu sudah ada sudah ada sudah ada haknya sendiri. Tidak boleh untuk pembagian masjid uh, untuk pembangunan masjid. Ya. Cari apa namanya? dana cari dana dengan cara yang lain. Jangan pakai harta anak yatim. Kalau memang masjid kita apa namanya? belum bisa dibangun karena kurang dana, jangan memaksakan diri. Dan jemaah sekalian, Eh, masjid kita masih banyak kekurangan itu bukan halangan bagi kita untuk beribadah padanya. Yang penting kita bisa rukuk dan sujud gunakan untuk beribadah. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantainya tanah. Atapnya pelepah kurma. Kalau hujan becek. Para sahabat sujud di atas tanah dan air dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis salat mereka lihat di wajah beliau masih ada bekas apa namanya lumpur tanah bercampur air di wajah beliau. Iya. Bagaimana jika orang tua anak memotong jenggot, tidak boleh memakai celana cingkrang? Apa kita wajib untuk tidak taat? Jawabannya iya, wajib untuk tidak taat. Tidak boleh taat dalam perkara berbuat maksiat kepada Allah. Iya. Tapi sebagaimana yang kita ingatkan tadi, bukan berarti kita kemudian berkata-kata kasar atau membentak orang tua kita. Iya. Tetap kita hormati dan kita muliakan. Dan juga jemaah sekalian, apabila kita dimarahi oleh orang tua karena masalah ini, maka kita bikin strategi lain supaya orang tua senang kepada kita. Ya. Cari pintu-pintu lain untuk menyenangkan orang tua kita. Ya. Masih banyak. Kita cari yang lain. Kalau di masalah ini kita nggak bisa menyenangkan, masih banyak pintu lain. Ya kan? Masih banyak kan? Ya. Apalagi kalau kita punya harta misalkan, kita belikan apa kayak sebagai hadiah? Ya. Bagaimana dengan hukum melihara jenggot dan memakai pakaian tidak isbal itu sendiri? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, uful liha wa ahfus syawarib." Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potong kumis. Bahkan dalam banyak hadis beliau berkata, "Khaliful Yahud berbedalah dengan orang-orang Yahudi." Khaliful Majus berbedalah dengan orang-orang Majusi. Khaliful musyrikin berbedalah dengan orang-orang musyrik. Ini yang kita khawatirkan. Memotong jenggot ada bentuk tersyabuh terhadap orang-orang kafir tersebut. Iya. Dan menggunakan pakaian yang tidak menutup mata kaki ini lebih besar lagi kewajibannya. Makanya Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Kabair beliau termasuk ini termasuk dosa besar. Ya. Dan hadis-hadisnya mutawatir, hadis-hadisnya sangat banyak. Nabi SAW bersabda, "Ma minal ka'bain minal izar finnar." Apa saja pakaian laki-laki, kain sarung atau yang lainnya yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Ini menunjukkan dosa besar. Ya, ancamannya dahsyat. Ya, walaupun banyak orang nggak tahu, inilah pentingnya menuntut ilmu. Padahal hadis-hadisnya mutawatir. Sangat banyak hadisnya. Ya. Apa perbedaan taufik dan hidayah? Sebenarnya sama artinya. Cuman hidayah itu terbagi dua. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad artinya bimbingan. Kita menuntut ilmu berarti kita ingin mendapatkan hidayatul irsyad namanya. Sedangkan hidayah itu taufik adalah kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Dan dua-dua itulah yang kita minta dalam solat. eh dinasratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayah kepada jalan yang lurus. Yaitu ilmu tentang jalan yang lurus dan kemampuan mengamalkannya. Jadi hidayatul irsyad itu hidayah ilmu, hidayah hidayatul taufik, hidayah kepada amalan. Yang pertama bisa kita usahakan. Yang kedua hanya Allah yang mampu memberikan. Yang pertama bisa kita usahakan contohnya kita mengajari orang. Itu kita berikan hidayah irsyad, bimbingan. Tapi yang bisa memberikan taufik kepadanya hanya Allah. Iya. Mana yang lebih afdal didatangi bila jadwalnya bersamaan? Undangan nikah, kajian, tablik, kajian. Iya. Iya. Undangan nikah ini walimatul ursh sifatnya wajib. Hukumnya wajib. Tapi kalau mengandung maksiat tidak boleh kita datang. Kalau mengandung maksiat. Iya. Seperti campur baur Kemudian ada musik-musik, ya, ini nggak boleh kita datangi. Mendatangi kajian juga wajib. Datangi kajian juga wajib. Menuntut ilmu wajib, ya kan? Menuntut ilmu wajib, ya. Jadi berusaha untuk dikumpulkan antara keduanya berusaha untuk dikumpulkan antara keduanya. Mungkin kita minta utur kepada yang mengadakan walimah untuk datang terlambat. Kita hadiri kajian terlebih dahulu. Ya, diusahakan untuk mengumpulkan antara keduanya. Ya. Tapi kalau dalam undangan itu ada kemaksiatan, maka sepatutnya dihindari. Membayar fidyah bolehkah diberikan kepada anak yatim atau pada tetangga yang kekurangan? Apakah waktunya boleh setiap saat? Membayar fidyah kepada orang miskin. Anak yatim belum tentu miskin belum tentu miskin. Kalau dia misalkan dapat warisan yang banyak, berarti dia bukan orang miskin. Ya. Kalau fidyah, sebagaimana firman Allah, tun ta'amu miskin. Fidyah makanan bagi orang miskin. Adapun waktu membayarnya bisa di awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau di akhir Ramadan. Jangan sampai keluar Ramadan. Selama bulan Ramadan dalam membayar fidyah. Iya. Yeah. Jadi pastikan yang kita berikan orang miskin. Dan juga tidak masalah Fidya itu diberikan kepada kurang dari 30 orang miskin. Misalkan orang sakit yang sudah tidak diharap kesembuhannya atau orang tua yang sudah tidak mampu puasa, maka dua golongan inilah dan ini pendapat yang paling kuat, hanya dua golongan ini yang membayar fidyah. Selain itu kodok. Mereka harus membayar fidyah 30 hari atau 29, tergantung bulannya. Boleh diberikan kurang dari 30 orang atau kurang dari 29, tidak masalah. Misalkan bagian fidyah untuk 30 orang hanya diberikan kepada 10 orang, itu boleh. Beda dengan kafarah jima Nabi SAW mengatakan Hal tajidu it'ama sittina miskinan Apakah kamu mendapatkan makanan untuk 60 orang miskin? Nah itu betul-betul harus dibagi 60 orang miskin Ya, nggak boleh bagian 60 orang Kita berikan hanya kepada 30 orang Baik Dan cara membayar fidyah itu ada dua Boleh dengan makanan jadi Setiap satu hari puasa kita tinggalkan adalah satu porsi makanan jadi sampai kenyang. Boleh dengan cara makanan bahan, bahan pokok, bahan makanan. Contohnya beras, jumlahnya adalah setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih 1,5 kg. Jadi 1,5 kg dikali 30. Dalam Al-Quran, kata Allah dan Rob dipakai secara bergantian. Mohon penjelasan. Allah itu artinya Al-Ma'luhul Ma'bud Hubban wa Ta'ziman yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Rob artinya yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Iya. Ini adalah dua kata apabila disebutkan bersamaan maknanya berbeda dan apabila disebutkan bersendirian maknanya menjadi sama. Iya. Seperti makna iman dan Islam. Kalau disebut bersamaan maknanya beda, disebut bersendirian maknanya sama. Apa pengertian Robbi, Robba, Rabbu? Ah, ini pelajaran bahasa Arab ini. Ya. Ini artinya semua sama. Cuman dalam bahasa Arab tergantung posisinya. Ya, tergantung posisinya. Kalau dia fa'il, Robbu. Kalau dia maf'ulun bi, Robban. Nah ini repotnya menjelaskan panjang ini. ya. Ini harus belajar bahasa Arab. Ya. Robbi biasanya di apa namanya? Karena ada nisbat, itu artinya Robku dinisbatkan kepadaku, makanya disebut Robbi. Tapi arti semuanya sama, cuman posisi letak katanya yang berbeda-beda sehingga bacaannya berbeda. Kapan sholat tobat dikerjakan dan bolehkah dikerjakan setiap hari? Salat taubat itu dikerjakan hanya ketika seseorang terjerumus dalam perbuatan maksiat yang besar, kemudian setelah itu dia taubat, maka dianjurkan untuk salat taubat. Dan ini sunnah tidak wajib. Yang wajib adalah memenuhi syarat-syarat taubat. Jadi tidak setiap hari dan tidak setiap saat. Bagaimana dengan akhwat yang datang ke kajian dengan transportasi umum tanpa mahram? Kalau dia tidak berdua-duaan dengan sopir, maka ini satu syaratnya, tidak berdua-duaan dengan sopir. Yang kedua aman dari fitnah, ya. Ada persangkaan kuat, ini sudah aman dari fitnah, aman dari bahaya. Yang ketiga tidak menempuh jarak safar. Tidak menempuh jarak safar. Iya. Maka tidak masalah. Ini tiga syarat yang harus dipenuhi. Kalau berdua-duaan dengan sopir seperti yang terjadi pada sebagian wanita punya sopir kemudian berdua-duaan ini tidak dibolehkan. Ada seorang teman sudah berobat di mana-mana tidak sembuh. Terus ada yang menyarankan berobat dengan orang pintar dengan perantara jin Islam. Sedang mereka juga menyarankan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang menyembuhkan. Sedang jin tersebut hanya sebagai perantara. Menurut Ustaz pengobatan tersebut bagaimana? Ini termasuk perdukunan. Ini termasuk kategori perdukunan. Iya. Tidak ada pengobatan di dalam Islam dengan perantaraan jin. Inilah yang disebut dengan sihir dan perdukunan. Adapun dia mengaku jin Islam dan juga apa namanya menyarankan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya hanya tipuan-tipuan mereka. Tipuan-tipuan mereka saya akan akan itu benar, seakan-akan itu benar padahal di situ mengandung berbagai macam Eh, perangkap-perangkap kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini termasuk praktek perdukunan dengan menggunakan media-media jin. Ya. Dan jin itu kita nggak bisa pastikan dia ini muslim atau kafir. Nggak bisa kita yakin seperti halnya kita lihat manusia ini apa makhluk nggak terlihat nggak bisa kita pastikan nggak bisa kita percayai ucapannya. Iya. Ini termasuk praktek perdukunan tidak boleh kita uh, apa namanya menjalankan pengobatan seperti ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, la tusyrik billah wa in wa Jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara di penggal-penggal atau dibakar. Artinya apa? Lebih baik sabar walaupun harus berpisah dengan kehidupan dunia ini. Jemaah sekalian, waktu sudah habis. Mohon maaf yang belum terjawab Ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh